Kalbe Farma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur Eyang Resi tidak berhasil menyelamatkan Gusti Rara Angken. Apakah utusan yang Eyang Resi kirim untuk mencari tabib tidak berhasil? Oh, saya <laughs> tidak tahu, Bibi Wulan. Sampai Gusti Rara Angken meninggal, kami belum mendengar kabar tentang itu. Hmm. Lalu, bagaimana sekarang Kakang Sita? Apakah yang akan kita kerjakan selanjutnya? Kita coba mencari dan mengumpulkan murid-murid padepokan ini. Dan setelah itu, baru kita bicarakan apa yang harus kita lakukan. Syukur jika kita bisa bertemu dengan Eyang Resi kita akan menyerahkan segalanya pada beliau. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur, ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Aduh, aduh, Sakit yang satu ini betul-betul menjengkelkan. Begini salah, begitu salah. Ke dokter dong, Pak. Ke dokter. Kalau sakit ya ke dokter. Jangan adu-adu terus. <laughs> Mana ada janji penting lagi di kantor. Bu, Bu, apa nggak ada obat flu lain yang manjur sih? Kalau begitu, minum nih Pak, Procold, obat flu andalan, pasti sembuh. Wah, betul-betul hebat ini obat. Prokol memang manjur, cepat kerjanya dan tuntas membasmi flu. Betul kan? Prokol memang obat flu andalan. <laughs> Bu, saya berangkat dulu ya. Prokol, obat flu andalan, menyembuhkan secara tuntas pilek, demam, bersin, sakit kepala, hidung tersumbat atau tenggorokan gatal. Prokol dalam kemasan baru. Tersedia juga Prokol sirup, obat flu khusus untuk anak. Anda flu, Prokol obatnya. Produksi Kalbe Farma ingin menikmati kekalahanmu itu, jerangkok. Setan! Iya iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, Ayo, cepat tunjukkan padaku batu mana yang akan kita pukul. Cepat, Kuraya. Sebelum kepalamu yang justru akan kupukul pecah. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau mulas karena lucu, tidak ada obatnya. Tetapi kalau mulas karena diare, ada obatnya. Ada lagunya lagi. Stop, stop. Mulas diare dan disentri. Perut melilit, kebirit-birit. Stop, stop. Dengan intro stop. Mulas diare datangnya mendadak bikin kita bingung nabrak-nabrak stop stop dengan intro stop intro stop pil stop trap obat diare dengan vitamin berkhasiat stop diare vitaminnya segarkan badan stop trap makanya makan sih makan tapi teliti dong yang kotor-kotor jangan stop stop dengan entro stop. Jangan minum obat lain ya. Ingat, diare dan disentri stop dengan entro stop. Produksi Kalbe Farma. Resep. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis terkenal Sanggar Prativi, Eli Ermawati, Bahar Mario, Chris Urspon, Asdi Suwastra, Idris Apandi, Mario Kulon, dan lain-lain. Babat Tanah Leluhur kali ini mengetengahkan episode kedua dengan judul Kisah, Sepasang, Anak Harimau. Harimau. Naskah disusun oleh Tesar Sponsen, ide cerita Cece Suhyar, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Agi. Dalam seri ke-44 ini didukung oleh Eli Ermawati sebagai Anti Bulan, Bahar Mario sebagai Setakling, Chris Urspon sebagai Saka Palwaguna, Bambang Jeger sebagai Dampu Abu, Kasdu Dewa sebagai Maman Kuraya, Mario sebagai Jerangkong Hidup, Rio sebagai Raden Purbaya, Yulia sebagai Cempaka, dan pengantar cerita Lukman Tambusi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, keempat remaja dari Kuala Rang menemukan tujuh mayat yang baru saja terbunuh di dalam rumah orang tua Mayang. Sejumlah besar penduduk beringin batu tiba-tiba saja telah menunggunya di luar dan menuduh mereka telah melakukan pembunuhan tersebut. Maka kemudian keempat remaja tersebut bertekad untuk mencari Mayang guna memecahkan masalah tersebut. Akan tetapi, ketika seorang penduduk menceritakan kejadian yang sesungguhnya, maka terbongkarlah rahasia Mayang yang selama ini mengaku dirinya sebagai penduduk beringin batu. Untuk itu, Mayang pun segera memberi pengakuan bahwa dia sebenarnya adalah Mayang Telasi, si bidadari pencabut nyawa, dan bertugas untuk menyingkirkan mereka berempat dari Gua Larang. Dan ketika keempat remaja yang merasa khawatir dengan cerita Mayang Telasi tiba di padepokannya, mereka menemukan mayat yang banyak bertebaran. Siapa mereka yang berani menyerang padepokan kita? Eh, mungkin mereka ada hubungannya dengan kedua orang yang kita bawa kemari. Raden Purbaya dan Gusti Rara Angken? Ya, aku kira demikian. Hmm, lalu di manakah Eyang Guru berada? Tentu Eyang Guru menyingkir bersama-sama dengan saudara-saudara kita yang lain. Ya, aku kira juga demikian, Kakang. Hmm, lalu, apakah yang akan kita lakukan sekarang dengan mayat-mayat yang bertebaran sekitar padepokan ini? Kita kumpulkan mereka semua dan kita kebumikan secara layak. Ayo, kita kerjakan saja segera. Hari belum lagi terang. Keempat remaja tersebut sudah mulai dengan kerja keras mengumpulkan mayat saudara seperguruannya dan menggali lubang untuk kubur mereka. Dan ketika matahari telah genap memancarkan sinar. Ah, kakang, lihat kemari kakang. Ada apa Ulan? Oh, Paman Jatis kakang. Paman Jatis telah kubur tadi malam. Ini, ini mayatnya kakang. Ah. Agaknya mereka yang datang kemari tadi malam adalah tokoh-tokoh pilih tanding dan tentu saja dalam jumlah yang amat banyak. Setan. Setan kau Mayang. Kau benar-benar telah berhasil mempermainkan kami. Serahkanlah untukku Kakang. Wanita iblis itu mempunyai perhitungan khusus denganku. Aku yang akan menyelesaikannya. Tidak. Bukan hanya kau Kakang. Kami pun benar-benar merasa dipermainkan oleh wanita iblis itu. Iya. Betul. Aku khawatir kau tidak akan sanggup menghadapinya sendiri. Mayang Telasi memiliki kepandaian yang cukup hebat. Tapi Kakang, aku akan merasa menyesal seumur hidup jika tidak menyelesaikannya sendiri. Sudahlah Kakang Saka. Kita bicarakan kembali hal itu kelak. Sekarang marilah kita kebumikan jenazah Paman Jatis dan saudara-saudara kita. Ya, kau benar Adiawu. Marilah Saka, kita kuburkan jenazah Paman Jatis. Baru kemudian kita bicarakan hal-hal lain. Dan lagi kita masih harus menemukan saudara-saudara kita yang lain. Raden Purbaya serta Cempaka, Raden Karmapala, dan Eyang Wanayasa. Oh, oh, paman, kemana saja paman? Sejak paman pergi kemarin sore bersama Bibi Mayang, sekelompok musuh datang menyerang kemari. Ah, salah seorang dari mereka adalah Kidandung. Hmm, Kidandung. Pasti di antaranya ada Kisampar Angin, gurunya. Dan banyak lagi teman-temannya. Dialah agaknya yang paling bertanggung jawab atas peristiwa ini. Apakah kau mengetahui di mana Kak Eyang Resi? Uh, tidak, Bibi. Kami tidak mengetahui di mana Eyang Resi. Kami meninggalkan tempat ini ketika baru saja pertempuran terjadi. Ah, saya khawatir kedatangan mereka adalah justru untuk mencari Raden Purbaya. Atau mungkin Eyang Resi pergi menyelamatkan Raden Karmapala. Raden Karmapala? Ah, iya, Raden Karmapala. Uh, oh ya, mungkin Paman tidak sempat mengenal Raden Karmapala. Karena ketika Raden Karmapala tiba di sini, Paman tidak berada di padepokan. Ya, kami sudah mengetahuinya sebelum kami pergi meninggalkan padepokan tentang kedatangan Raden Karmapala. Uh, atau atau mungkin Raden Karmapala masih berada di kamar tahanannya. Kamar tahanannya? Ya, ya, kamar tahanan. Hah, apa saja yang sudah terjadi di padepokan ini selama kami tidak ada? Ceritakanlah, Raden Cempaka. Kemudian Raden Purbaya secara berganti-ganti dan berhati-hati menceritakan semua peristiwa yang telah menimpa mereka yang mengakibatkan ibundanya Roro Angken meninggal. Begitulah paman. Yang Resi kemudian mengambil keputusan untuk menghukum Raden Karmapala dan kamar tahanan di belakang padepokan ini. Yang Resi tidak berhasil menyelamatkan Gusti Rara Angken. Apakah utusan yang Yang Resi kirim untuk mencari tabib tidak berhasil. Oh, saya tidak tahu, Bibi Wulan. Sampai Gusti Rara Angken meninggal, kami belum mendengar kabar tentang itu. Hmm. Lalu, bagaimana sekarang Kakang Seta? Apakah yang akan kita kerjakan selanjutnya? Kita coba mencari dan mengumpulkan murid-murid padepokan ini. Dan setelah itu, baru kita bicarakan apa yang harus kita lakukan. Syukur jika kita bisa bertemu dengan Eyang Resi. Kita akan menyerahkan segalanya pada beliau. Jika demikian, kita mulai saja mencari di sekitar padepokan ini. Di sekitar sembilan mata air dewa. Kemudian di Bukit Batu Larang. Dan jika tidak juga ketemu, kita dapat mengunjungi desa-desa terdekat. Kalau begitu, ayolah Raden. Kau ikutlah bersama kami. Mari kita menuju ke sembilan mata air dewa terlebih dahulu. Demikianlah, kemudian Raden Setakeling bersama-sama dengan ketiga saudaranya, Raden Purbaya dan Cempaka, menuju ke pancuran sembilan mata air dewa. Mereka mencari saudaranya dari Padepokan, dan ketika mereka tidak menjumpai seorang pun di tempat tersebut, mereka melanjutkan pencariannya ke Bukit Batu Larang, Sementara itu, Mamang Kuraya masih saja bertempur dengan jerangkong hidup. Kedua tokoh utama dunia kependekaran yang sukar dicari bandingannya bertempur sejak senja kemarin hingga matahari mulai menyingsing tanpa terlihat tanda-tanda kelelahan. <laughs> Bagaimana jerangkong? Hari sudah pagi. Apakah kau tidak ingin beristirahat atau mandi dulu? <laughs> aku akan manis setelah kau menyatakan kalah padaku. Ngerti? Eh, hmm? Elah, <laughs> Apa enak saja. tidak mungkin, tidak mungkin Jeranggong. <laughs> Masakan aku kini dikalahkan olehmu Jerangkong tua. Hmm, baik, baik, baik. Jika begitu, kita akan lanjutkan pertempuran ini hingga ada yang kalah ataupun menang. Kita akan teruskan pertempuran ini sekalipun sampai tujuh hari tujuh malam. Hmm. Gila, ah, gila kau jerangkong. Hmm, apa gila? Hmm, atau begini saja, aku akan mengalah padamu. Aku akan mengaku kalah, tapi ada syaratnya. Hmm, apa itu syaratnya? Katakanlah. Aku akan mengaku kalah padamu. Hmm. Asalkan Kau mau duduk di hadapanku. Pejamkan matamu. Dan aku akan mengencingi kepalamu. Bagaimana? Hmm? <laughs> setan, setan. Kau benar-benar menghinaku, Kuraya. Hmm, rasakan seranganku berikutnya. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, Aduh, aduh, sakit yang satu ini betul-betul menjengkelkan. Begini salah, begitu salah. Bila Anda flu dan pilek, demam atau sakit kepala, ambil segera rokok. Hidung terasa tersumbat dan bila tenggorokan gatal. Prokol, obat flu andalan, menyembuhkan secara tuntas pilek, demam, bersin, sakit kepala, hidung tersumbat atau tenggorokan gatal. Anda flu, alkohol obatnya. Produksi Kalbe Farma. Aku harus segera menyelesaikan pertempuran ini. Hmm. Iya, iya, iya. Memang, memang ada yang harus kalah hmm. dalam pertempuran ini. Iya, tapi bagaimana jika tidak ada yang harus mati? Hah? <laughs> Kita akan mencari pemenangnya saja. Bagaimana? Heh, ah, apa kau takut mati, Kuraya? Hmm? <laughs> takut mati? <laughs> Siapa yang takut mati jika dikalahkan? Hmm? Tentu saja aku tidak takut. Aku kini justru ingin bertanya padamu. Hmm? Apakah kau berani hidup jika sudah aku kalahkan? Hmm? <laughs> apa maksudmu kurangnya? Hmm? Akal licik apa yang akan kau keluarkan coba? Ayo. Bukannya akal licik. Hmm? Aku sungguh-sungguh ingin bertanding denganmu dengan cara lain. Dan jika aku menang, aku ingin menikmati kemenanganku itu di hadapanmu yang sudah berhasil kukalahkan. Hmm. menarik, menarik juga usulmu itu setan tua. Ayo, katakan pertempuran macam apa yang kau kehendaki sekarang. Ayo. Ah, begini, yang pertama adalah adu ketangkasan memukul sebuah batu kecil Hmm. yang kita tunjuk pada jarak lima atau enam tombak. Hmm. Ya. Yang kedua, mengadu keterampilan lompatan jauh. Dan yang ketiga... Eh, eh, stop, stop, stop, ah. stop. Cukup, cukup. Yang ketiga, aku saja yang menentukan jenis pertandingannya. <laughs> Hmm, gimana? Ya, boleh, boleh, boleh. Hmm. Silakan, silakan, silakan. Ayo, apa? Eh, dengar. Jika kedua pertandingan itu kita masih saja berimbang, kita dapat mengadu kekuatan secara langsung. Hah? Maksudmu? Hmm, kita akan saling memukul, saling mengadu kekuatan atau saling mendorong. Hmm. Apakah kau takut hidup jerangkong? Hah? Kau hendak mencari mati? Sudah, sudah. Apapun yang akan terjadi, jika pertandingan pertama dan kedua masih saja berimbang, aku menuntut pertandingan tersebut. Hmm? <laughs> ya, boleh, boleh saja jika kau menghendaki cara yang seperti itu. Sayang sekali. Jika demikian aku akan mengalahkanmu sebelum sampai pada pertandingan ketiga. Aku ingin menikmati kekalahanmu itu, jerangkok. Hah? Setan! Lihat! Ya, ya, Ayo, cepat tunjukkan padaku batu mana yang akan kita pukul. Cepat, Kuraya. Sebelum kepalamu yang justru akan kupukul pecah. Ayo. kemana Kepalaku? Sejak kemarin rambutku pun tidak berhasil kau sentuh. <laughs> Hei, cepat! Kakek <laughs> licik, tentukan batu yang akan kita pukul cepat. Hey, eh, eh, hey. Eh, sabar, sabar jerangkong. Hmm, kau lihat itu, batu sebesar kepala bayi yang ada di atas tebing itu. Hmm. Itu itu, hmm. ha? Kau lihat, Batu yang tergeletak menyendiri dari batu-batu lainnya. Nah, itulah sasarannya. Dan jika batu itu berhasil dipukul oleh salah seorang dari kita, maka berikutnya dapat memukul batu yang hampir sama besarnya yang terletak beberapa tombak di sampingnya. Nah, itu di sebelah kanannya. Hmm, baik. Biar aku dahulu yang mencobanya. Eh, eh, eh. eh tunggu dulu. Masih ada syarat yang lain. Hmm, apalagi setan licik. Nah. Pukulan itu hanya boleh mengenai batu kecil itu dan tidak boleh mengenai tebing yang menjadi dasarnya. Hmm. Uh, uh, iya, baik. Baik. Aku akan mencobanya. Hmm. Hup. Jerangkong hidup membuka jurus kelelawar sakti. Kedua tangannya diangkat di kiri kanan tubuhnya dan kemudian, tanpa menjejakkan kaki, kakek tua yang tubuhnya hanya terdiri dari tulang terbalut kain, perlahan-lahan naik ke atas. Dan beberapa saat kemudian, dari ketinggian dua tombak di atas bumi, jerangkong hidup melepaskan serangan ke arah batu kecil yang telah ditentukan. Yeah! mengenai batu itu tanpa mencedera sedikit pun tebing di bawahnya. <laughs> hebat sekali, hebat sekali kau jeranggong. Hmm. <laughs> Ah, sekarang kau lihatlah pukulanku pada batu lainnya. Eh, eh stop, stop, stop, stop. Stop, kakek tua. Apa? Ada yang datang kemari. <laughs> Biarkan saja dia nonton kemari, ya. Hmm, tidak. Aku tidak terbiasa dijadikan tontonan oleh kelinci-kelinci kecil kuraya. Hmm, biar ku usir kelinci-kelinci itu. Sudah terlambat. Aku akan membunuh mereka di tempat ini. Oh, kaki jenggot! Paman Seta, itu adalah kaki jenggot! Kakek jenggot? Siapakah dia? Ah, di, dia, ah, dia adalah kakek yang baik hati mana kau mengenalnya, Raden? Uh, di... di... Uh... Hei, jangan Mamang Kuraya tidak berhasil mencegah serangan jerangkong hidup yang diarahkan kepada Raden Setakling dan kawan-kawannya. Sedang Setakling dan ketiga saudaranya yang melihat serangan mau dari kakek tinggi kurus juga mengarah pada Cempaka dan Raden Purbaya. Tidak melihat lagi jalan lain kecuali menerima serangan maut itu bersama-sama. Iya! Layani aku. Hah? Jangan anak itu. Hmm. Bagaimana keadaan kalian anak muda? Ah, ah, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, Kek. Hebat sekali orang tua itu. Siapakah dia? Hah, pergilah cepat kalian dari sini. Iblis itu adalah jerangkung hidup. Hah? Jerangkung hidup? <laughs> Bagus. Hebat sekali kalian anak muda. Eh? <laughs> kalian bisa menerima seranganku dengan nyawa masih lekat di tubuh kalian. <laughs> Sekarang akan kulihat apakah kau dapat menerima serangan keduaku. Hei, serangkong iblis. Apakah kau sudah mengaku kalah? Hmm? Kau takut menerima keadaan hingga kau berpura-pura lupa dengan pertanian kita. Hei, kita akan melanjutkan pertempuran setelah mereka semua kujadikan mayat. Mana bisa Jerangkung? Hah? aku akan tetap menghalangimu. Eh, <laughs> apakah mereka adalah murid-muridmu? Hmm? aku tidak mempunyai hubungan apapun dengan mereka. Tapi aku tidak ingin melihat kau membunuh seorang pun dengan sesuka hatimu di depan mataku. Hmm. Eh, baik, baiklah. Demi pertandingan kita, hmm, aku akan membiarkan mereka hidup. Hmm, bagus, bagus, Jerangkong. Nah, Pergilah kalian cepat dari sini. Eh, jangan. Hah? Jangan kau usir mereka dari sini. Biarlah kali ini mereka menonton pertandinganku. Biarlah mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa tuan penolong mereka kuat merangkak mengakui kekalahannya padaku. <laughs> Hei, anak-anak muda, tinggallah kalian di sini. Saksikanlah, aku akan membuat kakek jenggot yang menolongmu itu merangkak mengakui kekalahannya. <laughs> Kau jangan mimpi, jerangkong. Hmm? Lihatlah baik-baik batu kecil di atas tebing itu. Ya. Bagaikan sebuah gasing, tubuh kakek jenggot yang dikenal dengan nama Maman Kuraya berputar deras dengan bertumpu pada sebuah kakinya. Dan beberapa saat kemudian, dengan sedikit sentakan, tubuhnya melompat tinggi ke atas. Dan tangan kanan dengan jari telunjuk yang diacungkan diputar satu kali sebelum melepaskan serangan ke arah batu sasarannya. Loh, Tati kok tidak pergi arisan? Tidak, Bu. Nina anak saya sedang sakit. Kasihan kalau ditinggal. Sakit apa, Ceng? Sakit flu, pilek, dan badannya panas lagi. Padahal sudah saya beri obat macam-macam, tapi belum juga sembuh. Wah, kalau begitu, beri saja prokol sirup. Prokol sirup? Betul, Jeng. Prokol sirup obat flu khusus untuk anak dengan rasa stroberi. Lagi pula aman loh, Jeng, karena tidak mengandung alkohol. Prokol. benar. Bila anak Anda terserang flu, beri segera Brokol Sirup. Brokol Sirup, obat flu khusus untuk anak. Cepat turunkan panas, demam, sakit kepala, hidung tersumbat, masuk angin, dan pilek karena alergi. Bu, Nina sudah sembuh. Brokol Sirup manjur ya, Bu? Nina boleh main lagi. Waspadalah, lebih dari 90% obat flu untuk anak mengandung alkohol. Hanya Brokol Sirup yang tidak mengandung alkohol dan aman bagi anak-anak. Brokol Sirup Produksi Kalbi Farma Keempat remaja dari Padepokan Gualarang yang telah bertahun-tahun mempelajari jurus-jurus dari kincir metu menjadi terpukau bagaikan kena sihir. Melihat kincir metu yang dipelajarinya kini menampakkan kedahsyatan yang tak pernah dapat dibayangkan. Nah para pendengar sekalian, Apakah kehebatan dari kincir metu yang disaksikan oleh murid-murid dari Gua Larang mampu menimbangi kedahsyatan dari kelelawar sakti Jerangkung hidup? Untuk mengetahui jawabnya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur yang dipersembahkan oleh Prokol, obat flu andalan, dan Entrostop, obat sakit perut terlengkap dengan khasiat lengkap bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.